Ini cerita-cerita sing gampang-gampang guys. Nah sampean kepengen paham ilmu swarga kok ora rasane. Kok angel lu menerang. Kok ning swarga iku kepenak napa? Tapi sama nak terang lagi swarga niku yes wis pokoknya swarga. Serasa bayang nang swarga. Mesti mulai saat niki. Ya nak ya khisimun ya tenwa kan apa? E, ketika terjadi kiamat, itu tak khuduhum wahum Akhisim. Jadi manusia itu terdiri itu senang tukaran. Karena tadi ya, sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebat no dengan yang luwih nopo apik. Sehingga bayangannya pangeran itu soben nak kiamat kapan saja terjadi uang wong lagi sibuk poro padu, lagi sibuk gege gegeran. Wes iku mesti. Karena tadi manusia niku pun watak watak ini nunggu konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian ini pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. perdamaian. Ya tapi pas rapat lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, kok debat gini. Padahal no, organisasi no, perdamaian, tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak tidak. Karena kalau nanti ngaji kitab dalam satu salah satu kitab ada makalah gini. Iza arot ta asulha fasta iddalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang im. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kayak gak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita itu lagu mastata'tum min quwati wa min ribatil khaili turhibu nabi adu Allah. Kamu-kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus buatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu, itu sudah teori yang dikatakan Quran. Karena manusia punya watak dolim. Watak dolim itu nak orang di nah orang ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Diinjek. Makanya dalam fakih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra kayak kudu setuju. Ya cara fakih itu kayak di ayu cale, Nak kumpuli rawat wajib mbok nafakoi. Jadi konon so ngancam gak buka hidup ra tak <laughs> Aja nih rodok jorok fakih, Itu cara fakih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Nah, lucunya fakir yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafakoi nak ra digawe iku wis ora usah iku ya apa Jadi fakir itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fakir kata beliau itu aku mbek fakir ini ra cocok. Aku apa mau mah tapi dagangan perkara itu. tapi memang secara prosedur fakir gitu. Mana mau kiri-kiri itu kan jadi serang untuk jatah kelon karena raisa nafkah Itu cara bagaimana memang seperti itu. Karena kiri kok pola, napa? Kiri kok pola. Tapi nak kiri kudu ganteng. Jadi orang untuk jatah sing wedok sing seneng lah itu ijak untuk jatah. Tapi nak wis kiri elek. Ya wis nolongso perkarane memang. Jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafkah. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh Rafa ini hakim, Pak Hakim suami saya kiri itu boleh. Itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun apa? Di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa wa naza'na ma fi sudurihim min rilin. Jadi sifat drengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh ya kudu hasud. Ya seni ngono. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden ibu geger, rebutan masjid geger, bahkan rebutan ngeklaim nak sholatnya paling sah, torekoi paling bener itu ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah. Oke, geger. Besok sak PT udah sering dalam ya geger. Kalau sering Pak bis balapan itu kadang kisah nopo. Sak PT, sak PO. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi om pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuduhum wahum ya kisim. Jadi ben yasinan tok ora paham tak tulung. Pengune ora paham bangeten. Wahum fi ghaflatin minha bitakhosumin wa tabayu'in wa aklin wasyukin. Mesti manusia itu di mental takhosum saling berebut Makanya cita-citanya si Ali, Dawi si Ali, Anak awaluman yat subena dari Rohmanil khusumah dari si Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-cita ada dene Aku lah di rencana ngono. <laughs> Aku lah di ben seru no. Jebule bareng lapor kok ala wahyu Nyoror. si <laughs> Sayyidina Ali anak gue bisa lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi Menusa pos wis pokoke ngono. Pertama menusa Nabi Adam. Iki wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adam itu khalifah, dari malaikat. Khalifah kok menusa mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu ya geger di Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama itu seribet. Pertama ribet be malaikat. Bareng kobil be habil ya ribet be dulur. Mulai dhisik itu kan. Terus Gunung kuno itu mau ribet. Kalau Gunung itu tambah ribet. Terus makanya dunia aku seribet terus dinikmati ya, no. Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya punya kenalan banyak orang top. Niku ribet itu di manage jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu, tapi nak pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku <laughs> saya sangat kenal orangnya. saya ngerti supire takoi, mau piye tak pidato ini bingung tar. Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Dan jawab wah bingung sedanten wah sewenang itu iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu. Jadi apa? Ya? Kebaikan pun Makanya ada guyonan ini betul kisah nyata nih, tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang Arab melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMB. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari? 2 juta ya, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan i. Jebule sing kiai Indonesia aja penak, mati ke salat terus. Maksudnya lah mati ke salat terus lah gaji gajine. <laughs> Akhirnya kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Daya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji muadzin digaji dikirakan Indonesia dinya lima imam Indonesia kan fakir-fakir kadang wis pada sana lek imam dewe koma macam-macam nah. tapi dek ini gak gak ngerti nak Indonesia aku pinter tukaran pinter debat Oh, berarti ke sholat terus itu perkara gaji ini tuh. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar imami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga harus dibaji dong. Kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana juga menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang bener bebas Karena manusia itu punya mental waktu ya kesini. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhir. Dengan akhirnya imam gak bangga surga ngimami sana hebat nih jebule mergo digaji. Mandek man ke sholat terus wong ono ini. Hanya sholatnya orang Indonesia tuh luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan masalah <laughs> tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas bangun no? Gaji. Karena gue lalu bingung saya, Hafid mulai digaji, Ustadz digaji, gue lalu bingung, berarti i? wah berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad wah gerita koi jenengan termasuk yang setuju apa enggak muni setuju iku kok didik uang kedonyan muni ras setuju hafid betul duit kok ora oleh aku mending ini wong alim mereka mikir mikir dunya mending itu yang tanya itu kadang ya gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya. Gus di daerah mana-mana itu ustad guru madrasah itu dapat insentif. Kalau jenengan rembang setuju apa enggak? Aku ya jawab yo ngelatih ustad seneng duit yo rapi. Nentang ustad untuk rezeki ku yo rapi. Ustadz fakir yo kayak tenan. Nah, kalau kan mau keramat, gak mati, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Kalau mau keramat untuk gaji, untuk gaji ya tetap gagal. Tapi rata-rata ustaz kan tidak keramat. tidak keramat, bujuknya cerewet. Saya kumpul mertua. Tidak kalau sampean misalnya jadi tidak ini cerita wakil Simon. Seman setuju enggak kalau ada kafe itu dapat insentif? Ayo, oh, ngaco. setuju ora? Lho kok setuju kafe Terus gue senang kafe itu di mental materialistik. Setuju tak? Ya. Terus dia setuju. Hafid terhadap duit. Mungkin <laughs> oh, ya angel, gitu. jadi ngurusi aku Jadi memang kebaikan saja bisa diper. Makanya dulu kalau lama, makanya istihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujmalah ya tentu dalam hal yang tidak apa mujmalah itu gejolak-gejolakannya itu gak pernah selesai karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut rok yuna sawabun yahtamilul khoto wa ro'yuka khoto'un yahtamilul sawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar. Karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditalokkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat, dan Islam sangat-sangat kuasa bukan sekedar kuasa lagi sangat kuasa paling nggak menguasai Mekah Medina itu perdebatannya gini kita keluar Medina apa enggak sebagian sahabat enggak kita di Medina ini ardu Rasulillah ini muhajaru Rasulillah tempat yang dipakai hijrah Nabi kita keluar dari Mekah enggak enggak usah sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana seribu sholat wah debat gitu yang separuh enggak Nguyai segoro itu apik tau. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, nggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah. Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. ini itu orang-orang keren, kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat, kok nguyai segoro, sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana termasuk garukannya mazhab itu ada yang ke Cina terus terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Aceh makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa soha soha tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina ya buruk negara sebaik itu kok ditinggalkan tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai ya buruk terus kayak jawab mobil jadi dalam kebaikan saja ada perdeb. Tak gue yang misalnya. Dia hukumnya dolan be konco traktir ya oke, Dia hukumnya traktir konco nganggu jatah belanja nih bujuk. Akhirnya jadi ngelanang-lanang. Yono ya, dewi kesono jatah bujuk itu ya, jatah konco. Karena dia mau cukup nak ya itu udah semua manusia itu wagum ya Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba kalau saiki beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah, nggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu tidak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana, saya sering ditanya. Ada yang berugus, kadang ini adan juga banter-banter, mengerameni tongko. Nah niat sholat terus adan tidak isteko. Kan? Sisi sitok, sisi sitok, yo aku tuh banter bensian. Sisi sitok, mau sedemen pisau itu, mereka sing ora seneng malah mau pisau itu, sing nggak seneng tanpa dan pun yo tanpa rame-rame maksudnya wes, sholat ke di. dulu tuh perdebatannya gitu Abu Bakar nak wiridan yang masjid tuh uh, wirih banget selirih-lirihnya Umar nak wiridan biar tapi ranggusan sistem tapi banter tapi sengramain lah intinya sengramain ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah ya, ya Abu Bakrin kenapa kamu melirihkan suara jadi saya itu malu sama Allah dia itu zat maha mendengar jadi saya mengeraskan suara itu malu kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? <laughs> Jadi Umar jawabannya sederhana, berbentuk ngantuk. <laughs> Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdul umin Abi Bakar. Mungkin jawabannya yuk kadang sederhana banget. Malahnya Ismail di sunnah Abu Bakar Abdul umin Umar. Kalau nak dua jawabannya kok sederhana ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar nulis izin kalian pangeran yang maha pendengar kok dan Rasulullah dalam banyak hal ya gitu ketika banyak masalah itu sahabat dungo banter-banter. Nabi inna Innakum latatuna as Kamu tidak berdoa sama zat sing budak. Maka kamu nggak usah banter-banter. Jadi andai kan ada istighosa pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. <laughs> Yang pengiran harus kerungok geger ngono lho Tapi misalnya madhab itu kamu pakai, Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat toibah tidak boleh banter? <laughs> masalah mana? Ya asal ijek dunia itu masalah. Kemilah dia. Tidak, tidak, ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah saya jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tapasan sistem apa enggak? Kenapa banter-banter? Nah, <laughs> Tapi kalau tadi dibalik dan saja banter-banter, kenapa kalimat atau ibadah boleh. Jadi manusia memang potensinya itu ya kisimun dalam kebaikan saja. Jibril kurang kondangi itu buan tapi malaikat-malaikat yang masyur siapa yang nggak ngerti Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu wis nabi keren diobong neng geni sampai Namrud Jibril datang e, saya utusan Tuhanmu melihat kamu mau dibakar simpati nah terus piye jadi malaikat Ibrahim Ya nak aku juk tolong tak tolong. Eh, saya ndak minta tolong sama kamu. Mungkin bodoh, aku bodoh masuk. Kena wani ngomong ngono mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya aku rabe aku sing nulung, Kau kondo aku tak no pangeran. Jadi malaikat Jibril, jadi Nabi eh, Ibrahim, lo nak soal pangeran soal kondo kowe wis pirsa. Artinya ini lo padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan ajene. <laughs> Namun nang partai politik orang men geger. Mana ada partai politik geger biasa. Jibril geger mbek Nabi itu. Biasa. Mana kisah penan takoi mungkar nangkir kudu wani dan ben seru napa. Takoi marah buka kula guru TPQ. Oh. Ngenyek guru TPQ jadi takoi marah buka. Sing mulang niku kula. Sampean rata tau mulang malah tak kok. Ayo balik kali. Ben Dia itu masyur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya temen guru madrasah. Neng akhirat dicetakoi mungkin akhir marah juga. Malaikat Malik matur pengiran Gusti. Malaikat itu kanda ini Mungkin abe guru tak takoi maruf juga. Akhirnya pengiran dia nyala malaikat. itu sing jenis menunggu coba takoi. Lucu dong guru tauhid tak koi. Sesuai <laughs> kaji Nabi bisa tak koi. Waman Nabi uka. Alam berkorok. Kaji Nabi Muhammad usah tak koi waman. Ya tapi pun Nabi malah tak koi waman. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu e, pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang alami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila. Nah, anggur wong akan kanjeng Nabi kena bisa. Terus kan kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi juga. Kan ya ora kebayang. Makanya masyur itu. E, eh, sama lihat di kitab Nurul Dolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantan itu sarahnya apa itu akidatul awam. Yang nurul dalam yang sarannya apa? Akidatul awam. Itu di Karang Senawawi. Itu di antara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafa mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunia ngeruang disentai jajal dekne iku hubungannya piye biar mungkar nakir wani gak nyentak muka tapi kok pikirane Sayyidina Ali Umar ku ning dunia kenangannya ngeruang tau disentak Umar jadi wani gak nyentak sinten? Mungkar Minta sama Allah supaya ngalami kasuf kasuf itu ya mukasafal, mukasafal tawalam gaib. Di dunia wali biasa, nah tahu tahu ya, bangetan. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Muka Mukasafan. Umar mati kabudut tunggu nih minta kasuf Tawanan. Umar tangi turu, tangi ke kuburan sewantai. Mungkin akhir teko dengan wajah sangat mengerikan. Mesti dinali no, wajahnya itu kal kidril ghali kaya ombreng sing apa nyala. Wes wae seru. Wajah dinali sekali iki kaya kerasane. Ternyata apa? Buar muka akhir pajak kono Umar ngupatek. Kamu tahu kamu ngedapi siapa kan? saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. ada ini nggak ada lo kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Anak sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Bukan akhir mulai mikir. Kurang nyentak wes Ini bisa kamu pakai nanti. Kowe roh aku. Wah, aku biasa gue jalan jalalan ngalor itu. Kemudian cari muka anak, Eh, jajal wocok. Ya repot. Jawab ya, kan gue wodok, orang kan mojo. kan mau gue wodok. Akhirnya karena akhirnya nangis nih pengiran. Nangis Gusti selama ini saya biasanya entah kenapa sekarang malah dibentak? Kata Allah, ya sik sopan sike iku semenjak iku mongkar karena itu punya aturan ya yes, ngene aturane aja prosedur nemen-nemen wae nek ketemu kakasihku aja garang nemen-nemen semenjak itu sudah ada, tidak sekarang itu Sayyidina Ali intinya terus oh ternyata konsisten Maksudnya Umar itu yang akhirat pun masih main sentak ya bagus lah konsisten maksudnya apa karena tadi manusia itu punya mental wahum yakin itu enggak bisa enggak sudah di perdebatan kebaikan makanya rapat keluarga apa masih niatnya silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian yang dua ado rapati rahab gremeng kan padahal niate silaturahim itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik ya banyak padahal jenenge organisasi perdamaian coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau bom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa tapi untuk damai juga melewati apa bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang, ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang, Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang. Itu dunia. Betapa ada idealnya dunia. Untuk damai saja harus perang. Makanya ida arota sulhan fasta idda Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu. Ini dunia. Semuanya nggak pernah sempur, sempurna. Hmm. Apa damai ya harus harus perang. Harus paling tidak punya alat. Karena mentalnya manusia itu warum ya Sampai pas kiamat bijak warum ya Makanya ya sudah sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah baru kayak kesolehan kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Eh, malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Ah, malaikat siapa? Jibril. itu bagus ya, perdebatan dua orang soleh. Banyak lah. Eh, Rasulullah dengan Jibril ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Cocok kalau debatnya Indonesia bagi negara sebelah sisi, Oh negara kami imam masjid itu digaji gini-gini niate juga jebule jadi ke Indonesia mandek man ke sholat terus lah gaji gajine hmm. jadi akhirnya kan ya malu tuh ternyata sholatnya terus itu karena apa gaji orang Indonesia tetap sholat tampo tapi gerbangnya jalan terus Lu iya saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, Gus saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin beri ngasih insentif sama guru Madin saya sebagai kiai kan bingung, mau disetujui didik uang material, mau nira setuju, mosok ustad tapi itu rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Ya Mustafa yang khusus yang setuju. Terus bosan dia nabi melarat.